sana kan itu juga mau menerima untuk ilmu nenek serangan aja pulang sarang ya Allah cucuk lamun guru sari nah, nah sudah aku sampaikan Allahumma fashhad hal ballagtu Allahumma fashhad bahwa mereka nah, tadi sugi aja orangnya kenapa menerima ini kan kesernya orang tak utang, iya kan nah iya kesernya tak boleh langgar panitia tak utang, tukar itu tukar ini ulin tukar paku tukar ini tukar tak utang. panitia sampai bulan puasa panitia tak utang lalu minta jaket, Fitra minta jaket harta, panitia langgar kesan bayar utang kalau sekolah apa atau utang lah, garim ngarannya itu garim, paham lah sudah diasisi oleh guru ku aja Abu Muhammad Sarwani Abdan Bangil itu tadi ya kak itu tadi barim jadi jadi tak utang ngelongarnya dah nah utang kesan apa tadi bilang ini kesan ini nah bula langgar ini itulah nah karena utang tadi lantaran menyun menyuntan gitu orang ditagih iya kak urusannya nah ini Qala sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi ma zakat, zakatu malan qattu illa ahlakatu. Tiada ada mencampuri zakat itu akan duit yang ada melainkan habis lalu duit yang ada ini bahasa kitanya apabila zakatnya kada sempurna habis duit yang ada amblas sama sekali nah ini jadi lamun zakatnya bujur aja duit kita kada tapi bauna Coba riksan menjadi bau nata, jaketnya terimakan dulu kah dan sebagai sebagai tak akal akal helah mehelah. Habis ambil habis lalu jaket kada bujur. Ujar Nabi, ya Allah Wasobatu salisata wal isrun Bermula cabang iman yang ke-23 Sawamu Ramadan Puasa bulan Ramadan Bi an yatruka sayiral muftirat Bi ayyamihi biniyatin fil laili li ta'atil maula min al fajri ila ghurubi samsi ma salamatin min al haidi wan nifas wal lati fi jamil yaumi wa min al igma'i was sukri fi ba'dihi Ujar sidin dengaran puasa Ramadan itu meninggalkan semuanya yang membatalkan seharian berniat di waktu malam sama mata taat kepada Allah mulai pajar sampai tinggalan matahari salamat pulang awak daripada head dan nifas dan beranak seharian wa minal igma dan daripada pingsan wa sukri mau pribadi sebagian hari ini membatalkan kalau orang puasa nih mau pingsan nih kal akli makan jangan jua wasurbi minum wal jima'i wasurbi dukhan al ma'ruf minum rokok nang sudah populer ma'ruf ini kada boleh juga nih batal juga ya faida akala mun makan au saliba minum nasian kadingat ini rajin hari pertama hari pertama rajin keringat, patuh banam babi itu kan tak hendak bodoh minum banyu dingin makanya awal Ramadan kenapa hendak bodoh ada minum banyu dingin ya Nah, patuh pulang rajin mau makan apa nasi dingin. Banyu dingin, nasi dingin. Sapiring makan nasi dingin, parak habis. Ujar na umak, nang, nang, nang. Hai, ini puasanya, mak. Alang-alangan maya lagi jarak suapan batalam. Lamunnya astagfirullah basuhai muntong kada sing batalan puasanya lantaran kada ingat. Nah, parut kanya. Itu tadi napa jar? apa ah, saumuhu sahih nah jadi puasanya itu sahih aja nya kada ingat wa inna ma amahullah Allah wa itu Tuhan ngaranya memberi makan dan minum ya kama kalau suhaimi fi lubabit talibin dalam kitab yang diberi nama lubabit Taibin aku melihat kada bisa bisi kada bisi kitab lubabut tahibin ini wa su'batur rabi'ata wal isrun bermula cabang imam yang ke-24 al itikafu ba itikaf di masjid wa huwa itikaf al-lubsu yaitu batahan nang bulik-bulik kaya tak batahan badodok di masjidin di masjid biniyatihi dengan niat itikaf nang kita rancak bana kada ingat hari Jumat ada nang setahunan hari Jumat duduk di masjid kada baniat itikaf kada ingat Hah? Hah? nanti. Hmm. Ini bagus juga kita telah mbah naik ke masjid tak. Hah? Lalu sembahyang saya ke masjid. Mbah sudah tuntung, artinya saya ke masjid tadi nah. Kan minta kalau kita tahiyat tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya duduk minta. Nah, sahaja ku itikaf sunat karena Allah Ta'ala. Ujar kawal dihiga sahaja ku itikaf. Inya baluman berniat asal antara kita banyaring lalu nyompat berniat. Paham gak? ini kita coy kamu sadari bujur kakak ada kanang jar ini ada nong setahunan kita tambah jumat ke masjid tapi kadang kada dapat pahala itikaf napa kada berniat Namun kita berniat pahala itikaf dapat, baca salawat dapat, itu ini macam-macam itu dapat kebaikannya. Nah, lalu masalah itikaf ini apa? Yusannu liku kulla waktin. Disunatakan kita itikaf saban waktu. An ya? Hah? itu kalau guru Marzuki Allah irham langgar masuk juga jajaran nah jadi aku mbah nono tuh empat guru Marzuki jadi duduk di langgar teman berniat itikaf empat guru Marzuki ya hmm, <laughs> kita nah, umumnya kan masjid kalau adalah gitu. masjid jala nah, ya. tapi kalau di Mekah tuh lah kada deh orang petulis langgar hingga masjid dah tapi kada sembahyang jom Jumat tuh ada ada sembahyang Jumat tuh ada ada hmm. Jadi itu bang dari saya itu beniat <laughs> itikam. Apa jadi walau waktu karahatin sekalipun waktu apa dalam makro waktu makro artinya kuning matahari ya karena anu atau apa limbah subuh baluman timbul matahari itu beniat itikaf itu kada apa-apa lakin yuhramu itikaful mar'ah warraqiqi tetapi diharamkan itikaf si bini-bini dan si abid jadi bini-bini haram itikaf, abid haram itikaf illa biizni zauji kecuali diizini oleh suami. Jadi nang bini ini apabila hendak itikaf di masjid minta permisi lawan abahnya. Kalau ya abahnya keberatan, nah orang itikaf apalagi sampai seminggu itikaf di masjid, ya abahnya keberatan saya. Hah? Kalau pindah kaum kita salah penjanak, Warroki abid kada boleh kecuali izin patu patuanan ya kah illa bi izni say yat abdinya sama sayyidin wa in sahha sekalipun itikaf si bini-bini dan abid tadi sahaja tapi bado berdosa inya haraminya waliz zauji wa sayyidi ikhrajuhuma minhu dan boleh bagi si laki itu dan si sayyid tadi menarik mahanggus bininya dan apa dan abidnya tadi dari masjid dihanggus dibulus disuruh bulut bini boleh kada termasuk mengganggu orang baibah, dan kada itu tadi jual jual lah hi Nanta. Wa arkanuhu rukun itikaf arba'atun. Empat. Awaluha an niyatu. Pertama niat muqtarinatan bil lubsi ba'imba lawan kita berduduknya nih toh. Ya, Pala tapi ladukulihi Namun waktu masuk di lawangnya itu kada Kada cukup Niat teh Wahwa sairun lahat berjalan Watajibu niatul pardiyati awin nazri fil itikafil mandur Apabila itikaf kita itu bernazar Artinya unda Lamun oleh anak laki-laki Bahasa sengot sepenjadi Unda anak itikaf bernazar di masjid <laughs> Misalnya telah. Nah, ini wajib berniat pardonnya itu dibuati pardonnya. <laughs> Jadi sanihan yang kedua Masjidun kholison Masjid nang bersih Artinya masjid sebukuan Pala tak pil musya'u Maka kada son apa al musya'u setrat benar aja Ya Itu itu tadi bihilapi pitahiyah basalahannya lamun tahiyatol ayo aja mau itikaf lain di musyak itu gitu apa cah? Hmm. Tanah lapangnya tah. Hmm. Apa itu lagi tadi? Awasali suha Nang ketiganya lubsu qadrin Yusama ukupan batahan sakadar Nang disebut itikaf Eh ikomatin ah, uku, Ikomatan itu eh, Anu lau Apa? Aw bila sukun ya kah? Hmm. Walau ya kah? Ya kah? walau bila sukunin sekalipun kada bata bata abatan tentram di situ artinya mintu-mintu aja nanang duduknya no iya kak kada nang mesti lu mintu kada bila sukun walau ada kawalnya nah, hmm. tambahi tukarakan hmm walau bila suyakun zaman nuha pokok zaman itu manina Sekira-kira masanya itu talabih pada tumanina itu. Payak pit taradut maka cukup aja sin babulik-bulik lal murur pi mun umpat lewat saja bila sin kada batahannya. Walau nazar itikapan mutlakan namun inya benazar pan itikaf mintu benar aja kapahulah za tur cukup aja sakajap di mata. Pokok tu manina rukuk wanawi. Kalau Wa rabi mutakipun urangnya orangnya mutakib nih orang orangnya bujur lah. nggak ada orangnya karena kalau sudah dibicarakan wasyartuhu syarat orangnya nih islamun mun barang islam kada ada kesan apa ya aklon mengkagilan kada jadi kesan wa khuluwun anadatin akbara dan artinya sok kosong daripada hadas dana namun hadas kecil bakantut kayu aja mun hadas dana kada boleh kita itikaf di masjid ya pada yasihu puman man ittasama bidid disai'in minha kada saya itikaf orang yang bersifat lawan daripada yang demikian Naam, inter al igma fi itasnya lahatan itikaf nang ada anu pingsan ja ya. lam yub ya betul kada batal namanya itikafnya. Wa lam ya betul jauh gitu. Ya. Gini. Lam ya betul itikafnya kada deh. Ndara. Nah itu. Ya lah. Mm artinya kada batal itikafnya wa yuhsabu minhu zamanul irma dan termasuk dihitung juga masa ini apa pingsan itu wa yang qatim itikaf kata temui birriddah lamun murtad maka itikaf itu apa sama jadi apa lo lepas ini tadi batal itu wa syukri atau apa mau ida ta'adda bihi lamun inya tu anu taksir bihi bisukri dengan apa mau tadi Wa sobatul khamisata wa Islam cabang iman yang ke-25 yaitu al-hajju tulak haji. Wah wah itu haji tadi qasdul baiti bi haji umratin yaitu mengkosot Baitullah dengan berhaji dan berumrah. Ingkana qadiran namun kawa, Namun orang kada kawa bukan kada wajib wajibakan. Bi an nangaran ngaran kawa kayak mapa Yajidah zadan mayu sanguk jadi lamun cagar nang atas anda pahumaan Tuhan kada menyuruh tulak haji lah <laughs> ya, itu orang nang cukup sangu warahilatan dan tunggangan ya kah ya kalau sangu lawan tunggangan bahasa kitanya teket kosan itu warahilatan wal haji ibadatun ya lazamuha biar bi arafata barulah haji itu ibadat nang wajib mesti ukup di Arafah itu yaumatasi idil hijjah ada pada mana nah, pada hari tanggal 9 Zul Hijjah adapun tanggal 8 terujen kita tulakan mana raja kalau ukupnya kan tanggal 9 waktunya kan mulai Zul Mahzohor juga Zul Hijjah itu ada kalifnya Zul Hijjah ada kalifnya Hah? alif al, al hujahnya itu al hijahnya adalah hah iya anu kenapa pulang hah anu ukop di arapa pada hari sembilan Zul Hijjah ya kalau anu lata as lata asyri atau sampai ke apa sampai ke tanggal sepuluh malamnya itu biasa kita minta jauh lah sampai ke malamnya jolak malah lima tengah malam hanya angkutnya memotor kamu dari pa cukureki kureki yang cari bit ami itu hmm. tawaf di tuhrin ah kemudian tawaf orang nang tawaf ini berarti jangan orang nang bahadas besar bahadas kecil jangan oh, bil baiti di higa baitullah hanya sabaan tujuh kali yakinan yakin amun ragu-ragu ambil yang sedikit tujuh ke enam ke tujuh enam ambil 6 tambahi sekali lagi itu ya dahulu waktuhu masuklah waktu tawab itu binti sopi lelatin hari dengan separuh malam raya sudah tawab rukun ya kan ya Allah tawab rukun itu tadi wala hari waktu dan kan ada akhir waktunya tawab pokoknya apabila belum tawab belum tahallul habis ya eh? ha Entahnya kan ada akhirnya. Hmm. Wa sa'yun wal Marwa, sa'i antara Safa wal Marwa tujuh kali juan ini. Itu. <clears throat> Wa sumbatu sabiat isrun. Nenek menangisan nenek apalagi babinian-babinian nang bakal sulak hajinya kegandangan menangisnya hendak aja jar pulang. Nah, dembe puluh haji jani ya Wa batu sadiat wal isrun cabang iman yang ke-26 al jihadu ma'al kufar nih berjuang lawan kafir harbi jangan salah memaknai karena jangan tahu orang kufar saja <laughs> ya, nah ya, habis daur ini kesannya kafir harbi kayak kita ini kan ada hmm. kalau ya karena ada orang membawa ikam jihad babata jangan mau kamu konyol bener ya ya kufar harbi nanti itu kan ada oke kita ini kan ada urusan ini apa anu amal kobar linus ratiddin juga niatnya ya lah eh, Wakana kana fi islam afdalal amal qala rasulullah rasul amri al islam wa umuduhu umut na amut kita amut amuduhu napa kihang asalah wa darwatu sanami puncak gunungnya al jihadu puncak gunung artinya paharatnya itu jihad itu wa makna hadal hadis kama qala suami aslu din anutku bisa ma iz'an artinya tunduk lima nahu fala yusayun min amal illa bil islam dulu tapi yartafiu bihi dinu fi lu salawatul khamsi wa a'la shay'in fid dini badlul juhdi fi kitab kufar dan suci islam wa makna sanam fil asli martafa amin anu zahri jamaah nah asal makna sanam itu nang tak angkat daripada belakang napa belakang entak napa juga tak bugel ya kan asal makna ya anu kurba unuki tapi maksudnya itu apa tadi ah gunung nangting ya wa yasiu an yurada bil jihad bil hadis mujarad nafsi ya yakub pahani syawat bisa juga jihad tadi ya kada nama aku parita yaitu juga kita apa jangan apik kebisa ya <laughs> nah, jangan cari nang haram dan sob ah, wa yamna dan artinya menugulakan akan diri mengerja suruhan menjadi tagahan wahada wal jihadul akbar ngarannya nenek ya kah wa huwa afdalu min jihadil kufr قال الناظم رابط تثبت أد خمس مغانم hatta yufarriqahul imamul hakimu wallahu subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan berkat majelis dan kitab yang kita baca dan kita dengar bersama-sama mulai dilanggar sampai di rumahnya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dalam batin semua hidup demikian juga dosa dan kesalahan umat kita umat kita seluruh kula warga kita kawan-kawan dan jiran-jiran kita dan mendengar di rumah berataan atau mendengar di langgar nah mudah-mudahan berataan Allah Ta'ala ampuni dosa dalam batin seumur hidup dan ibarat Muhammad yang luas selamat dunia akhirat nanti beriman sempurna segala hajat dikabulkannya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita berjiran dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم الحمد لله على نصرة أجمعين ربنا اتنا في الدنيا